Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Takdilih ya tikas kisat kasatin wal afdol kaunu bi bi usbu'i yumnahu min asfala ma tafrikuha bi wurfatin mustaqilatin il ittiba wa yukrahu tarkuhu wa tahlilu il yadain bi tasbih wa rijlaini bi aikifiyat bi aikifiyatin kanat wal afdalu an yukhallilaha min asfali bi, min asfalin bi khinsiri yadil yusra mubtadi'an bi khinsiri rijlil yumna wa muqtataman bi khinsiri yusra ay yakunu bi khinsiri yusra yadaihi wa min asfali mubtadi'an bi khinsiri yumna rijlahi muqtataman bi khinsiri yusra huma wa itaratul ghurra bi an yaghsila ma'al wajhi muqaddam ra'sihi wa udunaihi wa subhata unuki wa itaratu tahjil bi an yaghsila ma'al yadaini ba'da udain adudain ma'arijlain ba'da sakain wa ghayatu isti'abu adud wasaki wa dzalika li khabari shaykhain inna ummati yad'una yawmal qiyamati huran yud'auna Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghuran muhajjalina min atharil wudu. Faman ayuti minkum rotahu ghurratahu falyaf'al. Zata Muslim wa tahjilu. Ayad'una ba'dal wuju wal aidi wal arjuli wa yahsulu aqal itala bi ghusl adna ziyada al wajib wa kama laha bi isti'abi ma atas lisu kullu mansulin min maksulin wa mamsuhin wa dalkin wa tahlilin wa siwakin wa basmalatin wa wa dzikri aqabahu lil ittiba bi aktari dzalik wa yahsulu bi ghamsi yadi masalan walau bima in qalilin idza harakaha marrataini walau radda ma walau radda ma ma'u raddada ma al-ghaslati Walau radada al-ma'u waslah asra lahu asra asra sunnah atas taslisu kama istadharahu saykhuna wala la yadzi'u taslisu udwin qabla itmami wajib qabla imami wajib wasli wala ba'da itmamil wudu wa yukrahu an-naqsu an thalasin wa yukrahu an-naqsu an thalasi kazak kaziyada alaiha ay biniyatil wudu kama bahathahu jam'u jam'un wa taharrama mimma tahrumu wa tahrumu mimma in mauqufin ala ala tahri tatahur bismillahirrahmanirrahim wa ta'alim ta'alim al-fatihah sayyidina Muhammad sallallahu masih dalam pembahasan sunan wudu kesunahan-kesunahan wudu e, perlu diketahui karena kita mendengar ada yang mengira daripada pembahasan sebelum-sebelumnya seperti mengusap semua rambut itu adalah kewajiban. Kita membahas beberapa pertemuan yang sebelumnya itu membahas tentang kesunahan wudhu. Mengusap semua rambut, kemudian menggosok anggota badan, kemudian kumur, kemudian masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Itu semuanya adalah kesunahan wudhu. Kita masih dalam pembahasan kesunahan wudhu yaitu watahli lulih yatin kathah menyela-nyelai jenggot kasatin yang lebat sunnah disunahkan menyela-nyelai jenggot yang lebat wal afdalu dan yang paling afdal kaunuhu adanya itu menyela-nyelai bi asabi yumnahu dengan jari-jari tangan kanannya wa asfal dan disunnahkan menyela-nyelainya dari bawah Ma'atafriqiha bersama memisah memisahkan daripada asabi. Wa mustagillah mustaqillah dan disunnahkan dengan basuhan mustaqillah sendiri, bukan basuhan bekas wajah. Lil ittiba karena mengikuti Nabi. Wa yukrahu tarkuhu dan dimakruhkan meninggalkan tahlil lihyatin kathah dimakruhkan meninggalkan menyela-nyelai jenggot yang lebat. Nah, ini kesunahan berikutnya ini yaitu apa menyela-nyelai jenggot yang lebat. <clears throat> yang dimaksud jenggot yang lebat yang tidak wajib dibasuh batinnya yaitu yang tidak terlihat dari majelis tahotub. jadi kulitnya yang tidak terlihat karena ketutupan rambut janggut dari ukuran tiga dirok ukuran majelis takhotub. Ini sudah kita bahas pembahasan furudul wudu yang wajib dibasuh ketika wudu yaitu wajah dan semua rambut yang ada di dalam wajah kecuali dua rambut yaitu rambut janggot, jenggot atau janggut dan rambut jambang itu brewok. Kalau memang lebat. Kalau memang lebat tidak wajib dibasuh batinnya, yang wajib dibasuh lohirnya saja. Nah, itu sudah kita bahas waktu itu. Lah ukuran lebat atau tidaknya gimana? Kalau memang kulitnya tidak terlihat dari jarak tiga dirok, tiga lengan, berarti karena ketutupan rambutnya janggut atau jambang, berarti itu dikatakan lebat. Ah, ketika itu wajib membasuh lohirnya saja. Disunahkan bagi dia untuk menyelah-nyelahi daripada rambut janggut atau jambangnya. Loh di sini kok eh, lihya saja? Ya lihya dan semua yang dikatakan disunahkan menyela-nyelai. Disunah apa? Diwajibkan untuk membasuh lahirnya saja. Seperti aridan juga sama. Janggut kalau memang lebat basuh lahirnya saja. Kalau gitu disunahkan menyela-nyelai janggut. Hukumnya sunnah. Adapun caranya sebetulnya dengan berbagai cara yang penting menyela-nyelai. Cuman di sini ada cara yang terbaik, cara yang paling afdol yaitu dengan jari-jari tangan kanannya. Seandainya anak punya janggut panjang, anak wajib yang dohirnya saja, kemudian anak ngambil dengan air yang mustagilah, ngambil air lagi, kemudian anak pakai dengan saya dengan pakai tangan kanan, jari-jari tangan kanan, dimasukkan min asfal dari bawah. Nah, menyala-nyalanya seperti ini. Ma'atafrik asabi bersama memisahkan jari-jari dari berat tangan kanan supaya kena semuanya. Itu adalah sunnah hukumnya. Ini sunnah bagi lelaki. Nah, kalau perempuan seandainya punya janggut, wajib dibasuh lahir dan batin. Bukan sunnah lagi. Ini sudah sebetulnya pembahasan di bab wudhu. Masalah furudul wudhu. Ya. Kalau memang seorang perempuan punya janggut, ya berarti wajib dohiron dan batinan, wajib dibasuh. Bukan sunnah lagi menyela-nyelai hukumnya malah wajib. Atau banci seandainya punya janggut. Terus di sini ada uh, apa ini khilaf dalam masalah kalau seandainya ada seorang muhrim Orang muhrim dalam keadaan ihram, haji atau umroh. Apa disunahkan juga menyela-nyelai janggutnya? Kan di situ kalau ketika muhrim rambutnya satu berarti wajib mut dua wajib dua mut tiga wajib kambing nantinya. Dia wajib kena dam kalau seandainya putus tiga rambut. Lah kalau menyela-nyelai takut putus siapa ini? Apa tetap disunahkan? Tetap pendapat Ibn Hajar disunahkan cuman birifkin dengan lembut, pelan-pelan. Ketika wudhu, basuh wajahnya, ketika punya janggut yang panjang, tetap disunahkan menyela-nyelai walaupun dia dalam keadaan muhrim. Cuman kata Ibn Hajar birifkin dengan lembut. Takutnya apa? Ada yang putus daripada rambutnya. Kalau Imam Romli tidak disunahkan. Kenapa? Udah daripada nanti ada yang putus Kena dam dia lebih baik, wong itu sunnah kok. Itu pendapat Imam Romli. Jadi itu cara yang ada itu kaunu bi asabi yumna. Kalau saya ini dengan jari kiri apa? Ya tidak ya, apa-apa. Sunnahnya dengan jari kanan. Kemudian dari bawah. Kalau dari atas ya apa? Ya tetap sunnah. Dengan cara apapun. Cuman sini caranya adalah cara cara yang terbaik. Lo kenapa sih kok disunahkan menyela-nyelai? lilit tiba karena mengikuti Nabi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahul karimah. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu menyela-nyelai lihyatahul karimah, jenggotnya yang mulia. Ya, karena Nabi punya jenggot yang lebat ya dengan ukuran satu genggam ini, ukuran jenggotnya Nabi. Nah, itu Nabi juga menyela-nyelainya. Dan juga ada riwayat yang lain annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi nah ini katanya nabi ketika wudhu mengambil satu air dengan telapak tangannya kemudian masukkannya di bawah hanak daripada lehernya dan menyela-nyelai jenggotnya kemudian nabi mengatakan beginilah Tuhanku memerintahkan aku Kemudian selanjutnya yaitu kesunahan yang selanjutnya wa takhlilu asabi'il yadaini bitashbik war rijlaini bi ayyi kayfiyatin kan wal afdalu ayyu khallilaha min asfal bi khinsir yadihil yusra mubtadi'an bi khinsir rijli al yumna wa mukhtatiman bi khinsir bi al yusra Nah, disunahkan selanjutnya kesunahan yaitu menyela-nyelai jari-jari kedua tangannya bit tasbik dengan tasbik dengan menggabungkan kedua tangannya jalan dan disunahkan menyela-nyelai jari-jari daripada kedua kakinya Biayi kaifiatinkan dengan segala cara dengan segala cara wal afdalu dan yang paling afdal nah, cara yang paling afdal untuk menyela-nyelai kakinya ayyukhallilaha yaitu menyela-nyelai itu jari-jari kaki min asfal dari bawah. Jadi menyela-nyelainya dari bawah. Kemudian bikin di yusra dengan jari kelingking tangan kiri. Dimulai dari mana? Mubtadian bikin siri rijlihil yumna dimulai dengan jari kelingking kaki kanan. Dimulai dari sini. Dari bawah. Jadi dari dengan menggunakan tangan kiri ya karena kotor. Ya jangan tangan kanan. Cuman kalau tangan kanan gimana? Boleh, ini cara yang afdol. Yaitu dengan tangan kiri dengan jari kelingkingnya dimulai dari kaki sebelah kanan mulai jari kelingkingnya, urut sampai jempol. Wa muhtatiman kemudian diselesaikan Bikin siril yusra sampai jari kelingking kaki kiri. Itu cara yang paling afdol. Jadi gini. Dari bawah. Itu adalah sunnahnya. Itu sunnahnya semuanya ke semua, ke apa dikatakan sunnah tahlilul asabi tahlilu ya asabi kemudian tahlilu asabi rijlain ini disunnahkan kalau memang sudah terbasuh. Karena wajib membasuh kaki dan sela-sela kaki itu wajib dibasuh. Loh kok disunahkan di sini? Ini sunnah setelah membasuh yang wajib. Nah, kalau seandainya masalah jari-jarinya itu nempel. Kalau tidak dibuka gini tidak bisa masuk air. Apa disunahkan itu menyela-nyelai? Wajib membuka dulu, dibasuh dulu, baru sela-sela selai Makanya dikatakan situ mahal lusuniyatihi in wasalal ma ilal asabi min ghairi tahlilin. Kalau sudah masuk itu air dengan tanpa menyela-nyelai. Fa illam yasilil ma ilaiha kalau memang tidak sampai itu air kepada sela-sela daripada jali ila ay ila batiniha, maksudnya ke batinnya illa bihi kecuali dengan menyela-nyelai ka'an kanat asabi umul tafah seperti seandainya jari-jarinya nempel wajaba Berarti wajib menyela-nyelai bukan bukan sunnah lagi. Kenapa? Tidak bisa nyampe kecuali disela-selai. Berarti bukan sunnah lagi menyela-nyelai. Hukumnya wajib. Lah kalau seandainya multahim, kadang-kadang ada orang jari dua jari kaki nempel ya jadi satu atau dua jari kanan e, tangan itu menempel jadi satu menempel dengan kulit apa dengan kulit ya apa hukumnya lam ada berarti tidak memungkinkan apa wajib fatkuha apa wajib memotongnya? Itu nanti ada pembahasan sebenarnya. Cuman di sini kalau memang ada bahaya, oh seandainya dioperasi itu bisa. Cuman ada resikonya, tidak wajib. Kalau memang ada resiko ketika dipisah antara dua jari itu, hukumnya tidak wajib memisahnya. Nanti ada pembahasan ketika di bab ghusl, di bab mandi, ada masalah multahim. Gimana hukumnya multahim? apa wajib fatkuha amla? Apa wajib apa memisahnya atau tidak? Kemudian disunnahkan juga wa italatul ghurrah memanjangkan ghurrah bi ayyaghsila ma'al wajhi dengan sekiranya membasuh bersama wajah mugaddami ra'sihi bagian depan daripada kepalanya wa udunaihi dan kedua telinganya wa safhatai unugih dan uh, apa ini safhah uh, putih atau lembaran daripada lehernya maksudnya apa sebagian daripada lehernya safhah itu kan lembaran atau bisa diartikan maksudnya ini yang leher yang putih ini di bawahnya janggut itu apa maksudnya itolatul ghurrah Nah, di sini ada ghurrah, ada tahjil. Ada ghurrah, ada tahjil. Kalau ghurrah itu kita kan wajib membasuh wajah. Wajah kan sudah tahu batasnya. Itu mim mim mambati sya'rihi ila tulan wa minal udhun ilal udhun arlon. Itu batas daripada apa? Batas daripada wajah. Lah kalau mau dipersis ya tidak mungkin. Berarti wajib melebihi sedikit supaya menjadi yakin basuhan daripada wajahnya. A itu mimbabi mimbabil apa e, yaitu dikatakan hurrah. Itu dikatakan hurrah. Apa itu hurrah? Yaitu membasuh sebagian daripada wajah mimbab malayatimul wajib illa bihi wajib. Karena tidak bisa sempurna basuhan wajah kecuali dilebihi sedikit. Itu namanya hurrah. Yang disunahkan di sini melebihi daripada kewajibannya, itulah memanjangkannya. Kalau hurrahnya wajib, hurrahnya wajib, memanjangkannya itu hukumnya sunnah. Lalu memanjangkannya gimana? Adna ziyadah, melebihi daripada kewajiban yang tadi, yang wajib melebihi sedikit ditambahi sedikit lagi. Itu paling sedikitnya. Kalau mau sempurnanya nanti ada di matan. Kalau tahjil, sebelum anak baca, anak terangin dulu masalah tahjil. Kalau tahjil itu melebihi daripada basuhan kedua tangan dan kedua kakinya lebih daripada kewajiban itu dikatakan itola. Kalau tahjilnya tangan kan sudah dibahas yaitu antara ujung jari dikatakan tangan itu sampai mirfagoin yang wajib dibasuh kan sampai mirgain sampai kedua sikut. Kedua sikut ini Mosok dipersis kalau mau basuh, tidak bisa. Kita bisa yakin terbasuh daripada kedua tangan kita jika kita melebihi basuhannya sedikit. Melebihi itu hukumnya wajib, jangan dipersis. Harus dilebihi sedikit. Itu namanya tahjil. Kaki juga sama, sampai mata kaki. Dilebihi sedikit itu hukumnya wajib, namanya tahjil. Yang disunahkan di sini itolatut tahjil, melebihi daripada yang sudah dilebihi sedikit tadi. Nah, itu hukumnya sunnah. Lo lebih sampai mana batasnya? Paling sedikitnya adna ziyadah melebihi daripada yang wajib tadi sedikit itu sudah dapat sunnahnya. Cuman yang paling afdol gimana? Nanti ada di situ. Isti'ab nanti di diterangkan. Wa italatu tahjilin dan disunahkan memperpanjang tahjil. Bi ayyaksila apa itu tahjil? Dan sekiranya membasuh ma'al ini bersama kedua tangan ba'dhal adudaini sebagian daripada adud sebagian daripada lengan bagian atas. Ini namanya dirok. Ya, lengan bagian bawah dikatakan dirok, lengan bagian atas dikatakan alud. Ah, membasuh sebagian daripada alud ma'ar wa ma'ar dan disunahkan memperpanjang ah, membasuh bersama kedua kaki Pak Losagen sebagian daripada uh, betis ya. Atau garis. Garis, dares. Ya, sebagian daripada daresnya. Garis, garis ya. Garis <laughs> ya, sebagian daripada daresnya. Nah, eh, itu wajibnya. Eh, itu sunnahnya, sunnah paling sedikitnya. Lah paling sempurnanya sunnah untuk membasuh wajah, untuk membasuh kedua tangan dan kedua kaki untuk mendapatkan paling afdolnya itolatul wurra wa tahjil gimana? Wa ghayatuhu eh, ini untuk yang apa? Yang ghayah daripada itolatul tahjil. Wa ghayatuhu dan puncaknya daripada kesunahan itolatul tahjil, itolatul tahjil memperpanjang daripada basuhan tang kedua tangan dan kedua kakinya isti'abul adud wasak yaitu meratakan semua lengan bagian atas dan meratakan semua garisnya. Itu sunnahnya. Kalau mau afdol, cara afdol daripada kesunahan itolatul wurrah, basuhnya sampai pundak. Untuk membasuh kedua tangan sampai pundaknya. Ya, awal pundak itu dibasuh semuanya. Kalau untuk kaki sampai di bawah lutut. Sampai di bawah lutut. Ya ojo sampai buka aurati ya kadang-kadang dilihat di masjid-masjid itu ya takut kecipratan atau takut apa dibuka sampai buka aurat. Ini tidak benar. Dia ingin sunnah kadang-kadang ingin basuh semua kakinya cuman dibuka sampai sampai di atas lututnya. Ini mau sunnah cuman melaksanakan haram ini. Karena itu ya dibuka secukupnya, dibasuh yang yang mampu dia basuh, tidak usah dibuka terlalu sampai terlihat auratnya. <clears throat> Adapun wajah, adapun wajah di situ tidak dijelaskan untuk istiabnya, goyahnya yaitu membasuh sebagian dari badan kepala dan semua lehernya sampai telinganya. Itu sunnah untuk itulah goyah daripada goyatul gurrah. Jadi membasuh sebagian kepalanya sampai telinganya juga dan lehernya. Itu memperpanjang daripada gurrah. Kenapa sih kok disunnahkan? Wadhalika kali khabar dan itu karena hadis Nabi yang diriwatkan Asy-Syaikhain, "Inna ummati sesungguhnya umatku yud'auna ayyuna dauna akan dipanggil Yaumal kiamati di hari kiamat ghurran muhajjalin dalam keadaan ghurran. Ghurran yakni bidhul wujuh. Muhajjalin ay bidhul yadaini warrijlen Akan terlihat bercahaya kedua wajahnya eh, wajahnya dan kedua tangan dan kedua kakinya min asaril wudu daripada bekas wudu. Faman istata'a aminkum dan barang siapa yang mampu dari kamu sekalian ayyutila gurratahu untuk memanjangkan gurrahnya falyaf'al maka kerjakanlah. Zada Muslim tahjilahu. Kalau riwayat Syekhain tidak ada tahjilahu. Kalau riwayat Imam Muslim ada tambahnya eh, faman istata'a minkum ayyutila gurratahu tahjilahu. falyaf'al. Itu riwayat Muslim. Maksudnya apa sih? Dikatakan yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin ay yud'auna bidhal wujuh wal aidi wal arjul. Yakni dia akan dipanggil sama Allah di hari kiamat dalam keadaan wajahnya bercahaya dan kedua tangannya juga bercahaya dan kedua kakinya juga bercahaya. Itu daripada fadilah memperpanjang ghurra dan tahjil. Nah, di itu dikatakan min ya umat Nabi Muhammad itu daripada kekhususan umat Nabi Muhammad. Umat yang lain tidak ada. Jadi kalau ada nanti di hari kiamat yang terang wajahnya dan kedua kaki dan kedua tangannya, berarti itu umat Nabi Muhammad. Ya mungkin di situ Nabi akan lihat, oh itu umatku, gampang untuk memberi syafaat intinya <coughs> Kemudian Wa yahsulu agallul itala bi ghasli adna ziyadatin alal wajib. Mendapatkan agallul itala. Itu kan tadi ghayatuhu paling afdolnya untuk memperpanjang huruf dan tahjil. Terus gimana cara mendapatkan paling sedikitnya untuk mendapatkan sunnah? Wa yahsulu agallul itala. Dan mendapatkan agallul itala paling sedikitnya itala memperpanjang daripada huruf atau tahjil bi ghasli dengan membasuh adna ziyadatin paling sedikitnya menambah alal wajib daripada yang wajib. Wakamaluha dan paling sempurnanya dalam itolah bisti'abi mamarrah dengan meratakan mamarrah yang telah berlalu. Itu kaya tuhu isti'abil adud wasak tadi itu sudah dibahas. Kemudian kesunahan selanjutnya Wataslisu su kullin dan memper e, menigakan kullin setiap min maksulin daripada basuhan wa mamsuhin dan daripada e, usapan wadalkin dan disunahkan menigakan dalam menggosok wa dan menyela-nyelai wasiwakin dan memakai siwak wabasmalatin dan membaca basmalah wadikrin akibahu dan berdikir setelah selesai wudhu doa setelah selesai wudhu kenapa lil ittiba fi aktsari dalik karena mengikuti nabi fi aktsari dalik di dalam yang paling banyak yang telah disebutkan ah ini kesunahan selanjutnya itu apa Menigakan setiap anggota setiap basuhan dan usapan Apapun di situ basuhan atau usapan disunahkan untuk menikahkannya. Ketika basuh wajah disunahkan menikahkan tiga kali basuhan. Basuh tangan disunahkan menikahkan tiga kali basuhan. Rambut juga sama. Usapan tadi maksud wa mamsuh. seperti apa? Usapan. Yaitu ketika ngusap rambut disunahkan menikahkan kemudian kaki, kemudian ketika kumur, saat sunah-sunahnya juga disunahkan meninggalkan. Ketika kumur, ketika istinsyak, ketika basuh kedua telinga, semuanya disunahkan untuk meninggalkan. Cuman perlu diperhatikan meninggalkan itu setelah membasuh yang wajib. Nanti ada sebetulnya. Setelah membasuh yang wajib. Bukan itu aja, bukan basuhan dan usapan saja yang disunahkan untuk meninggalkan. Bahkan di situ menggosok disunahkan juga menikahkan. Dia basuh kan disunahkan menggosok. Sunnahnya menggosok itu juga tiga kali. Kemudian menyela-nyelai tadi janggut atau menyela-nyelai daripada jari-jarinya itu sunahkan menikahkan. Kemudian selain itu kita pakai siwak disunahkan ketika eh, sebelum wudhu kan disunahkan pakai siwak. Pakai siwaknya juga tiga kali. Membasuh, mengusap apa? Mengusapnya dengan siwak tiga kali. Kemudian membaca basmalahnya disunahkan sebelum wudhu kan basmalah. Ya, itu basmalah kan ketika pertama kali dia mau ngusap wajah kan mulutnya membaca basmalah hatinya niat kemudian pekerjaan e, apa pekerjaannya dia membasuh wajah ketika membaca basmalah tiga kali sunnahnya kemudian wadikrin akibahu doa setelah wudhu disunahkan tiga kali juga jadi bukan basuhan dan usapan saja, sampai dikir setelahnya itu juga disunahkan menikahkannya. Loh, itu katanya lil ittiba karena mengikuti Nabi fi aksari dalik. Loh yang lainnya? Berarti paling banyaknya di situ dikatakan sun, oh, apa karena mengikuti Nabi. Yang lain berarti ada kiasan. Karena di situ yang disebutkan kiasan uh, ada beberapa yang dikiaskan yaitu seperti make uh, apa ini kiasan tadi wakiasan kiasan fil agol dan yang lain tiba kan karena mengikuti Nabi. Yang lainnya ada yang kiasan, dikiaskan kesunannya. Kenapa? Seperti apa? Adalek itu bukan karena itibaan sama Nabi, akan meninggalkan. Karena katanya kias. Ya sunnah ya, mengikuti Nabi cuman bukan dalilnya dari hadis cuman kias. Pakai siwak tiga kali kiasan. Watasmia itu juga kiasan. Baca basmalah itu kiasan. Cuman ada yang mengatakan, ya ada yang mengatakan bukan kias. Malah di kitab Manhaj Syarhul Manhaj itu semuanya lil ittiba fil jami. Semuanya karena mengikuti Nabi. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan annahu sallallahu anda ada hadis yang diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddoa salasan salatan. Sungguhnya Nabi wudhu tiga kali, tiga kali. Lu tiga kali, tiga kali ini apa? Ya semuanya. Dari pekerjaan wudhu mulai awal sunnah sampai saat wajibnya sampai selesai itu tiga kali semuanya. Nah, itu karena umum daripada hadis ini bahwa di situ dikatakan semuanya lilit tiba. Wayah sulut taslisu bi siliat masalan walau fima in golilin harrokah marrota ini dan mendapatkan taslis menigakan daripada tiga basuhan bigom siliat dengan memasukkan air masalan ya dengan menenggelamkan air tangan. Eh, menenggelamkan tangan contohnya ya contoh tangan kalau wajah ya mau wajah ya enggak apa-apa ya kaki ya enggak apa-apa contohnya di sini tangan Walau fima in golilin walaupun di dalam air yang sedikit, air yang sedikit yakni kurang dari dua gula. Jadi ketika masukkan tangannya, lu kan jadi mustakmal. Iya, ketika dia memasukkan dia boleh mendapatkan asli sunnah apa idah idza harrakaha ini jika menggerakkan tangannya dua kali. Karena memasukkan satu kali basuhan, digerakkan dua kali sudah tiga. Mendapatkan asli sunnah. Walau dama ma'al Kalau dia membasuh yang wajib. Kemudian basuh yang kedua kali, Basuh kedua kali ini airnya dimondar-mandirkan. Walau radada ma'al ghuslati tsaniyah, seandainya memondar-mandirkan ma'al ghuslati tsaniyah, air basuhan yang kedua hasalalahu aslu sunnatit taslis kamastadharahu syekhuna. Seandainya memondar-mandirkan abas air daripada basuhan yang kedua, itu akan mendapatkan asli sunnah. Dia basuh tangan yang pertama, yang wajib. Bakso yang kedua ditampani dengan ditampani dengan tangannya. Kemudian bakso yang kedua sebelum jatuh diambil lagi dialirkan lagi dimonda, dikembalikan kepada basuhan yang ketiga. Apa bisa basuhan yang kedua untuk membasuh mendapatkan sunnah dengan basuhan yang ketiga? Bisa. Dapat asli sunnah. Jadi basuhan yang kedua tadi itu dibasuh lagi untuk basuhan yang ketiga. Tidak usah ngambil air baru lagi. Apa dapat asli sunnah taslis? Dapat asli sunnah itu taslis. Cuman aslunya ya paling sedikitnya berarti sunnah itu dapat. Cuman sempurnanya ya mengambil air sampai tiga kali. Kamastadharahu syekhuna. Itu kalau memang air yang menggenang tadi itu ya, radad apa? Eh, seandainya menggerakkan idza harakaha salasan. Kalau airnya yang mengalir cukup tangan didiamkan dengan tiga kali ari aliran ya tiga kali aliran aliran daripada air sudah dapat aslis uh, dapat apa taslis dapat ataslis. wala yuzi'u taslisu udwin qabla itmami wajibi ghuslihi wala ba'da tamamil wudu tidak mendapatkan tidak mencukupi taslisu udwin menigakan anggota qabla itmami wajibi ghuslihi sebelum menyempurnakan kewajiban basuhannya wala ba'da tamamil wudu dan tidak mencukupi taslis tadi itu anggota setelah sempurnanya wudu untuk mendapatkan kesunahan taslis kesunahan menikahkan anggota itu setelah basuhan yang wajib ketika kita membasuh wajah setelah membasuh wajah sempurna yang wajib satu kali baru membasuh yang kedua dan yang ketiga. Kalau basuhan wajah masih separuh dibasuh bagian atas tiga kali kemudian bagian bawah tiga kali. Tidak mendapatkan yang bagian atas tadi taslis. Kenapa? Karena yang kedua dan ketiga yang basuhan bagian atas tadi belum sempurna basuhannya. Karena itu disempurnakan yang wajib dulu, baru kedua dan ketiga. Dan juga tidak mencukupi taslis meninggalkan anggota sebelum uh, setelah selesai wudhu. Wudhu mulai awal sampai akhir semuanya satu kali sampai selesai wudhu. Kemudian wudhu lagi kedua dan ketiga. Apa bisa dapat asli, uh, mendapatkan kesunahan taslis? Tidak bisa. Jadi ketika basuh wajah satu kali baru kedua dan ketiga. Basuh tangan satu kali yang wajib, baru yang kedua dan ketiga. Rambut juga sama. Kalau setelah selesai wudhu, baru dibasuh yang kedua, wudhu yang kedua, kemudian yang ketiga, tidak mendapatkan apa kesunahan taslis. Kenapa? Selesai wudhunya sudah. Dia mau melaksanakan sunnah sudah selesai wudhunya. Kemudian wayukrahun naksu anis salas dimakruhkan kurang daripada tiga basuhan kaziyadati alaiha kafli tandir sebagaimana lebih daripada tiga basuhan. Ai biniyatil wudu yakni itu dengan niat wudu. Kama bahasahu jam'un sebagaimana membahasnya sekelompok daripada ulama. Nah, dimakruhkan kurang daripada tiga. Kan disunahkan tadi taslis menigakan berarti tiga kali basuhan. Kalau kurang daripada tiga kali basuhan hukumnya makruh satu kali basuhan wajah, satu kali basuhan tangan, satu kali basuhan daripada anggota wudhu itu hukumnya apa? Makruh kurang daripada tiga hukumnya makruh. Kenapa? Karena Nabi bersabda hakata li'annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a asalasan. Nabi wudhunya kan tiga kali tiga kali. Wakala kemudian Nabi berkata hakadal wudhu Ini adalah wudhu. Faman zada ala hada au nakosa, au nakosa, Fakot asa'a wa dholam. Barang siapa yang melebihi daripada ini wudhu atau mengurangi daripada seperti ini wudhu, maka dia telah berbuat jelek dan berbuat dolim. Nah, dari ini diambil dalil sama ulama hukumnya makruh kurang daripada tiga, kaziada aleha juga menambahi lebih daripada tiga, melebihi daripada tiga. Itu melebihi daripada tiga nanti dijelaskan wa min ma'in mauqufin ala tatahur dan haram melebihi daripada tiga min ma'in mauqufin dari air yang diwakafkan mak musabbal lil wudu air khusus untuk wudu diwakafkan alat tatahur untuk bersuci melebihi daripada tiga bukan hukumnya makruh lagi haram hukumnya <clears throat> hukumnya adalah haram Nah, kadang-kadang was-was ya ini sudah dua atau sudah tiga nah, itu was-was itu ya tidak usah dituruti katanya was-was itu memang ketika kita wudhu itu ada setan yang tugasnya untuk membuat manusia ketika wudhu was-was ada setan khusus tugas khusus itu siapa namanya setan walhan katanya namanya yang mengganggu manusia ketika wudhu itu namanya setan walhan Ketuhan selalu mengganggu orang ketika wudhu. Nah, tidak usah was-was. Kalau memang dia yakin sudah tiga ya sudah. Kalau memang dia kurang ya tambahi satu lagi. Di situ dibahas dari kitab Hasya ar Rosidi Dari uh, eh, apa ini Fat, uh, Fathul Jawad. Itu dijelaskan bagus sekali eh, kalau di Ana kalau mau dibaca untuk mengobati was-was. Bagus bagus sekali di situ. Ada cerita yang muthika di sini cerita yang lucu. Ya. Di sini ada orang yang was-was bertemu dengan seseorang. Fakat hukia an ibni agil narojulan lagi lagiyahu. Ya, dihikayatkan dari ibn agil. Sungguhnya seorang laki bertemu dia. Kemudian seorang laki tadi berkata kepada dia, "Fagalahu ini aksilul udwa fa'agulu ma'gasal tuhu Aku bertemu seorang laki kalau kata Ibn Agil dan dia berkata, "Eh Ibn Agil, aku ini setiap habis basuh daripada anggota, aku mengatakan, "Kamu belum basuhnya, aku belum basuhnya." Ya, ma tahu ya. Kamu. Ini ma tuh. Ya, aku belum membasuhnya. Sampai faukab biru. Kemudian aku takbir itu dalam wuduknya was-was. Kemudian dalam takbir Allahu akbar dalam hatinya dia ini makabar tuh. Loh, aku belum takbir. Was-was ya. Fagala eh, wa wa wa biru fa aqulu makabartu. Fagala Ibn Agil, kemudian Ibn Agil mengatakan, ya, ditanya dia, da'i sholat, wis, tak usah salat wis. Ya, fa innaha la tajibu alek, kan tak wajib bagi kamu. Akhirnya ulama di antara ulama di situ bingung. Fagala gaumun di Ibni Agil kif. Ya apa kamu ini? Ada orang sehat, tidak gila, tidak dia waras, sehat. Kok ente mengatakan tidak wajib sholat? Tidak usah sholat wis. Wis tinggalin sholat itu. Karena dia menanyakan setiap aku wudhu, basuh anggota, aku belum basuhnya. Setiap dia takbir, Allahu Akbar, aku belum takbir. Ragu dia, was-was dia. Wis tidak usah sholat, kata ibni Agil. Akhirnya ditanya sama seorang kaum di situ, ya sekelompok ulama di situ, kenapa nanti mengatakan seperti itu? Fagalalahum. akhirnya dia berkata kepada mereka, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi al galam anil majnun hatta yufik. Ya, diangkat itu pena bagi orang yang gila sampai dia sadar. Waman yuga waman yukabir Barang siapa yang takbir wahwa maka makabbartu fahadha majnun. Ya. Kalau dia mengatakan ya dia ketika takbir dia mengatakan, "Lu aku belum takbir." Lu kok orang gila ini. Sudah takbir kok mengatakan aku belum takbir. Karena itu udah ndak usah sholat wis kata Ibn Aqil. Nah, walhasil di situ ada bagus sekali untuk mengobati was-was di situ diterangkan. Tadi dikatakan dimakruhkan kurang daripada tiga atau lebih daripada tiga kan ya. Cuman biniatil wudhu, dengan niat wudhu. Kalau dengan niat yang lainnya, ketika dia basuh wajah, basuh tiga kali, kemudian nambah satu kali lagi untuk tabarut. Untuk cuman raub. Apa itu disun, apa dikatakan makruh juga? Tidak makruh, itu kalau memang mamluk loh ini ya. Ini kalau memang miliknya sendiri. Bukan air, Bukan air yang wagof. Kalau memang air yang wakaf seperti di masjid itu diwakafkan untuk air yang untuk orang berwudu ente lebih daripada du, eh, lebih daripada tiga atau ya lebih daripada tiga hukumnya bukan makro lagi haram hukumnya nah, ini kalau memang milik sendiri hukumnya makro makro itu kalau dia dengan niat wudu kalau dengan niat tabarut cuman men, apa raub itu hukumnya makro apa enggak enggak makro karena dikatakan biniatil wudu makruhnya itu lebihnya kalau memang dengan niat wudhu. Dengan niat wudhu atau atlak atau mutlak. Tidak niat apa-apa. Basuh, um, dia dalam keadaan wudhu berarti ya, untuk wudhu berarti itu. Ada pertanyaan? Ya ini mungkin dijelaskan lah Biltan wa italul wara bi ayasila ma'al wajhi muqaddim ra'si bi wa udhunai wa sufhatai unuki. Ini saya kurang paham ini. Iya, iya. Di situ kan tadi kesunahan italatul hurrah memperpanjang daripada ghurrah. Bi ayaksila ma'al wajhi muqaddam ra'sihi wa udhunaihi. Ini ghayah ini. Nah tadi kurang menjelaskan. Ini ghayahnya. Paling sempurnanya sunnah memperpanjang basuhan wajah kan italatul ghurrah hukumnya sunnah melebihi sedikit daripada yang wajib itu paling sedikitnya sunnah. Paling afdolnya ini. Goyahnya. Cuman tidak disebutkan tuh di sini. Kan basuhan wajah, batas wajah sudah di, sudah dibahas ketika furudul wudhu. Yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Dari telinga sampai telinga lebarnya. Itu paling eh, dikatakan wajah. Cuman tidak bisa sempurna basuhannya kecuali melebihi sedikit. Itu namanya gurrah. Gurrahnya wajib, itolahnya sunnah. Memperpanjangnya itu gimana? Memperpanjang lebih daripada yang wajib sedikit. Goyahnya paling sempurnanya ya ini. Bi ayyaksila dengan sekiranya membasuh ma'al wajib bersama wajah mugaddam ra'sihi. Ya. Bagian depan daripada kepalanya. Ini dibasuh. Sebagian daripada kepalanya. Ya. Kemudian wa udunaihi dan kedua telinganya dibasuh juga. Wa safhatai unugih dan apa? E, lembaran daripada lehernya. Ini leher. Iya semuanya. Ini istiabnya. Kita kuatkan an asraf itu ya. Israf. Asraf. Israf. Israf. Terus saya tanyakan lagi mungkin bagaimana hukumnya setelah wudhu itu kebanyakan orang itu handuk diusap dengan anduk. Uh. Gimana? Katanya tetesan keterangan tidak tahu apa benar. Tetesan daripada air wudhu itu menjadi malaikat katanya itu. Yeah. Terus saya melihat lagi ada orang santri pernah tetesan air wudhu itu diminum. Itu gimana Ustaz? Uh, di situ masalah tanshif nanti ada pembahasannya kemakruhan. Tiga lembar setelahnya. Kalau kita piananya tiga, tiga lembar setelahnya. disunahkan untuk meninggalkan tanshif menghanduki daripada anggota. Kenapa dikatakan makruh eh, di apa disunahkan untuk meninggalkannya ini eh, hukumnya makruh ya. Di situ karena menghilangkan bekas daripada ibadah. Menghilangkan daripada bekas ibadah. Itu kalau dengan tanpa udur. Ya, kalau dengan tanpa udur makruh hukumnya mengusap menghanduki daripada eh, bekas daripada wudhu, bukan wajahnya saja, semua anggota wudhu hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia menghilangkan daripada bekas wudhu. Memang ada hadis yang mengatakan seperti itu. Jadi tetesan apa dosa kita itu akan luntur dengan te, dengan apa keluarnya air daripada anggota badan kita, anggota yang wajib dibasuh ketika wudhu. Jadi luntur juga dosanya. Kalau basuh wajah, ya dosa yang dikerjakan wajah ketika air jatuh dari wajah itu dosanya juga luntur. Cuman sunnahnya dikatakan meninggalkan tansif karena dia dimakruhkan mening, apa, me menghilangkan daripada bekas daripada ibadah. Itu yang pertama. Kemudian apa ini kira? Uh, gini, untuk sebetulnya nanti ada kesunahan juga disunahkan uh, eh, apa ini meminum bekas daripada air wudhunya, bukan bekas air wudhunya yakni waduk air yang dipakai wudhu, jadi kolamnya kolam airnya. Ada nanti kesunahan itu. Jadi setelah wudhu semuanya sempurna, ngambil air sedikit dari bekas apa ini uh, air yang dipakai wudhu di kolam itu diminum sedikit. Karena itu ada nanti pembahasannya itu menyembuhkan daripada segala penyakit. Ilasam kecuali mati. Ya. Sunnahnya itu wadu, ya, bukan eh. Ada yang lain? Tadi <clears throat> tadi dijelaskan ada taslis, disunahkan taslis. Kemudian bagaimana kalau kita uh, taslis tapi kalau kita lakukan taslis itu tidak uh, tidak menangi jamaah tidak nututi berjamaah apakah itu masih disunahkan taslis atau ketika kita taslis pada hari Jumat kita ketelatan terus kalau kita taslis tidak bisa menututi sholat Jumat itu bagaimana taslisnya? Iya. Terima kasih. Untuk taslis tadi disunahkan memang disunahkan taslis semenjak dia tidak takut kehilangan waktu. Tidak kehilangan waktu. Ini waktunya asar kurang 2 menit atau kurang 3 menit. Kalau anak pakai taslis, entek waktu nih. Tidak disunahkan taslis. Berarti dia yak tasir alal wajib. Dia meringkas daripada yang wajib saja. Wajib ditinggalkan taslis. Wajib meninggalkan taslis malah. Ya. Dan juga sama Jumat itu. Kalau memang dia takut kehilangan Jumat, kalau taslis, ya tinggalkan taslis. Tidak disunahkan lagi, malah kalau dia bisa menghilangkan Jumat, hukumnya wajib dia meninggalkan taslis. Kalau untuk jamaah anda, kalau untuk jamaah, ya dia tetap taslis. Salah dia walaupun ya telat? Ya, novel iya. Untuk enggak, untuk kalau pembahasan kalau memang dia menghilangkan uh, waktu. Sebab sholat jamaah. Jamaah kan masih bisa di bisa bergabung dengan jamaah yang lainnya masih kan masih bisa bergabung dengan jamaah yang lain. Kan iya, takfif memang nafal atau yugal uh, ya. Untuk. Atau dipotong boleh kan nafal? Itu tadi ada hadis anak Nabi SAW yatawadda'u maratan maratan. Ada riwayat anak Nabi SAW yatawadda'u umaratain maratain. Ada lagi riwayat anak Nabi SAW yatawadda'u salatan salatan. Itu seakan-akan hadis tadi itu muta'aridah, seakan-akan hadis tadi itu bertentangan, tapi sebenarnya ada tarigul jam'i menghubungkan antara hadis tadi itu. Dan Nabi SAW tawadhu marratan marratan bayan lil wujub. Nabi itu wudhu satu kali satu kali untuk menerangkan ini wajibnya. Ini wajibnya. Nabi SAW yatawadhu marrataini marratain. Ah, Nabi SAW alaihi wasallam tak eh, apa namanya? dua kali dua kali jawaz boleh melakukan itu tapi ma'al karoha tadi itu kalau meninggalkan e, eh, meninggalkan yang sunnah anna nabi sallallahu alaihi wasallam thalatan thalatan bayan li sehbab eh, nabi wudhu tiga kali tiga kali untuk menerangkan kesunahan jadi nabi kadang-kadang melakukan yang wajib cukupnya itu demikian melakukan bahkan yang makruh untuk taklim untuk mengajarkan kepada umatnya bahwa ini tidak haram gitu Eh, kemudian Nabi SAW kadang-kadang melakukan yang sunnah ya, karena untuk menyontohkan kepada umatnya untuk melakukan yang sunnah tadi itu. Ini ada ibarahnya. Fala yajuzu taslis wala ityan sa'iras wala ityan sa'iris sunan lidiki waktin. Ai an idrakis shalah kulliha fihi. Kama sarraha bil bagawi wa ghairuhu kama sarraha bil bagawi wa wa tabi'ahul mutaakhirun lakin afta fi fawati shalah lau akmala uh, lakin afta fi fawati shalah lau akmala sunanaha sunanal wudu yani taslis bi ayatiha walau lam yudrik rakaah ya ini dia kalau seandainya huh? Eh? Iya lah itu. Kalau memang dia takut kehilangan waktu, ya, seperti yang tadi katakan, bukan untuk karena jamaah. Kalau takut kehilangan waktu, berarti dia hukumnya tidak disunahkan, tidak boleh taslis malahan. Haram hukumnya taslis. Ya kalau untuk jamaah, ya salah sendiri. Kenapa kok tidak mulai awal dia? di Arati Taslis di dalam Biliaden itu apakah satu tangan kanan di taslis atau setelah kedua tangan yang taslisnya? Kalau tadi kan dikatakan kalau setelah selesai wudhu sempur, sempurna tidak tak disunahkan taslis lagi kan? Tak mencukupi. Setelah wudhu sempurna dia mau taslis tidak dapat kesunahannya. Lah ya apa ini kalau kedua tangan? Kalau dia basuh tangan selesai kemudian basuh tangan lagi, yang kedua, kemudian taslis. Dapat apa enggak? Iya, dapat. Kenapa? Karena aliaden kaudwin wahid. Aifiyah yang afdol, apakah di yang taslis tangan-tangan tangan kanan dulu, hmm. kemudian setelah tangan kiri, taslis Boleh. tangan kiri. Ya. Atau tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. seperti? Dia boleh dua-dua caranya itu. Ya afdolnya Yamin tiga, ya, Kiri tiga, afdolnya itu. Tapi seandainya dibuat bolak-balik itu, ya boleh. Gitu. Karena ka'udwin wahid. Dua tangan itu ka'udwin wahid. Hmm? Ke kehilangan tayamun dia berarti. Ya, kehilangan tayamun nanti. Ya. Tiga kanan tiga kali, kiri tiga kali ya afdalnya. Ya, seperti apa kum ini basuh hidung dan kedua mulut. Boleh kan caranya ada enam cara itu kan? Hidung dulu tiga kali, kemudian mulut tiga kali, boleh. Atau mulut dan hidung satu, mulut hidung satu, mulut hidung kan bisa gitu. Kalau itu ada riwayatnya itu memang. Ya. Kalau itu ada riwayatan, kalau ini kan tidak ada riwayatan ini. Ya. Iya. Allah. Allah Jadi tadi itu taslis itu ittiba' Karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua hal. Pertama, kebanyakannya itu ada riwayat memang Nabi melakukan tiga-tiga. Akhirnya yang lainnya diikutkan tiga, dikiaskan. Paham ya? Ini pertama. Yang kedua, karena hadis yang mutlak tadi itu Nabi SAW ya tawadhu salatan. Hah? Ada lagi riwayat malah man man zada alaihi aw naqasnahu faqad wa asa. Nah, itu karena eh, hadis tadi itu maka dinyatakan jangan kurang dan jangan lebih gitu. Berarti tiga-tiganya semuanya sampai sak basmalahnya tiga, kemudian semuanya tiga itu. Ya. Hatta niatnya tiga. Niatnya tiga kali. Hatta niatnya tiga kali. Hmm, ya. Nanti jangan ada pertanyaan apa niatnya itu diulangi tiga kali atau nawa itu nawa itu nawa itu. Albuat albuat albuat.